secara kualitas maupun kuantitas menuju ke arah yang lebih baik to be excellent segera ngerti tolong mandu-mandu oh. ya minimal ngelegano saya ibarat anak sekolah itu tambah tahun harus tambah naik kelasnya ibarat orang menanam pohon itu tambah tahun harus tambah tingginya ibarat orang merawat sapi, ya tambah tahun harus tambah lemunya, tambah gemuknya. Bapak misalnya Bapak punya anak sekolah, tambah tahun tambah naik kelas, seneng apa seneng? Seneng berarti waras. Waras. Terus ibadah Bapak tambah tahun tambah meningkat bagus, seneng apa seneng? Ijek waras. Misalnya bapak teman punya anak sekolah, tambah tahun gak naik kelasnya, wancet cetai, panggah, wae gak munggah-munggah kelasnya, susah nama badan susah berarti saya waras terus amale sampean ibadah sampean tambah tahun nggak tambah baik susah apa enggak eh, berarti wis mulai ono tanda-tanda gak waras ya mulai ono tanda-tanda gak waras nanti ibu ini sing wedok ndi yo wis mbuh campur misalnya iya iya rungokno ngeramut sapi tambah tahun tambah lemu seneng apa mboten Seneng. Akhlaknya tambah tahun tambah api seneng boten? Seneng, Ngeramut sapi pirang-pirang tahun gak tambah lemu. Panggah cili ayam mau atos tok. Seneng apa susah? Susah. Tambah tahun akhlaknya gak mundak api susah napa boten? Balas. Berarti yo setel, yo rotok pintu. Sing lanang gak waras, sing wedok bento, setel. Terus sekarang tolong dijawab ya. Misalnya di kampung sampean ada orang kaya, loman wong lomang, loman selametan uh berkatik gawedi sing diundang oleh mangan wena, oleh berkat gawedi orang sekampung diundang semua cuman sampean tok satu-satunya yang tidak diundang nelongso napa mboten yo ya nelongso ya Allah kape-kape oleh mangan enak oleh berkat gede neng aku gak diundang nelongso mesti apa aku gak dianggap wong kok ya? nah terus sekarang Allah panggil sampean hayya sholah yang mau datang itu dapat berkat gawedi likur derajat orang-orang datang semua sholat berjamaah ke masjid sampean ndak berangkat nolongson apa mboten lagi mulai ketara bentone coba sekarang lagi lagi pertanyaan tolong dijawab yang kompak kalau saman kompak aku semangat sampai jam 12 lebih ndak apa-apa tapi kalau saman ndak kompak aku juga males jujur sampean lebih susah mana kelangan sholat tahajud karo kelangan duit Nggih. Ya Allah. menggendong gendeng kok sakmene ya. Ibu-ibu jawab jujur, Ibu. Kelangan duit susah napa mboten? Susah. Bapak-bapak kelangan tahajud susah napa mboten? Ya belas orang tahu tahajud kok. Ya, susah apa nih? Udah pernah tahajud, udah pernah kelangan. Makanya agar kita tersambung ke Allah, apa saja mari kita hubungkan ke Allah kita sambungkan ke Allah kalau gandulannya ke Allah tidak akan jatuh sampean gandulan duit entek duitnya sampean jatuh sampean dari pembujuan negara ceblok kowe gandulan pangkat jabatan entek pangkatmu entek jabatanmu ceblok jatuh ibu gandulan suami mati suamimu jatuh sampean golek mana nek pahyu golek mana? Ya tapi kan oleh gandulan liya to. Bantah ya senengane. Tapi kalau gandulannya ke Allah, Allah tidak akan entek, Allah tidak akan habis. Makanya, yuk sebelum dilanjut, tak ajak dikir, kita nyambung ke Allah, agar kita menjadi lebih baik, kualitas imannya meningkat. Nanti saya baca dulu, empat kali, Ya Allahu Ya Allah, Ya Allahu Ya Allah, sampai empat kali, pakai lagu yang gampang terus setelah saya baca tolong semuanya yang tirukan sama-sama dengan penuh kekhusyuan kita menghadap kepada Allah kita berusaha untuk menyerahkan segala dosa dan maksiat kita kepada Allah agar kita selalu terhubung kepada Allah apa saja kita ingat ke Allah Allah sholli ala Muhammad Ya Allah ya Allah Ya الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله yuk sama-sama ya pakai mic mas aku kepengen lebih khusus ibu-ibu bapak biar dengar semua biar kompak yuk diulang ya Allah ya Allah diulang ya Allah ya Allah ketiga diangkat ya Allah ya Allah turun lagi ya Allah ya Allah yuk dengan penuh kehusuan kita merendah ke Allah serendah-rendahnya kita baca sekali lagi ya Allah ya Allah lagi ya Allah ketiga naik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ibu bapak saudara-saudara jemaah yang saya cintai saya tanya tolong dijawab Botol yang saya pegang ini isinya apa? Weswe Ini air kan? Lihat nggak? Matamu lihat nggak? Yuk, ini bahasa Indonesia lagi, duduk coro Jawa. Lihat nggak matamu? Ini air. Tapi pertanyaan Allah lebih jauh, bukan sekedar ini apa. Gimana pertanyaan Allah menyangkut air? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون kalian atau aku kata Allah yang menurunkan air dari langit dikira hujan itu tiba-tiba ngono hujan itu adalah rancangan jelimet jelimet di bahasa Indonesia nih ya rancangan yang menjelimet iya iya yang diproses oleh Allah secara luar biasa diturunkan ke bumi sehingga di bumi ini ada kehidupan karena kalau tanpa air nggak akan ada kehidupan waj'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Musa ini ngomong hujan itu kan fenomena alam cangkem mangger meletak eh. ini mengesampingkan peran Allah di mana Hujan itu proses yang luar biasa dari Allah diturunkan ke bumi, di bumi ada kehidupan, wit-witan tukul, rumput tumbuh, rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Siklusnya seperti itu. Jadi kesimpulan ada keimanan dan keyakinan di dada kita yang menurunkan air hujan dari langit adalah Gusti Allah.